yakni melalui rekaman dari suara beliau kemudian ditafrik dikeluarkan dari kaset tersebut dan ditulis oleh sebagian murid beliau yang melazimi majelis-majelis beliau dalam dakwah kemudian dibentuk sebuah kitab yang sekarang ini sudah di tangan kita semuanya dan metode ini telah kita lewati juga dalam syarah Nawakidul Islam. Juga sebelumnya berupa rekaman dari kalamnya beliau rahimahullah taala dari beberapa kaset dan beberapa majelis terkumpul dikumpulkan oleh sebagian muridnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Hafizullah Ta'ala sehingga terbentuk menjadi sebuah kitab dengan judul yang telah kita ketahui yaitu Sarah Nawakidul Islam. Dan tentunya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Sahih Banus adalah seorang yang buta yakni <clears throat> beliau tidak bisa melihat dengan mata kepala beliau maka Metode yang dilalui dalam tadris yang beliau jalani selama <clears throat> sudah bisa melihat lagi dengan cara dibacakan oleh santrinya. Oleh murid-muridnya kemudian beliau memberikan penjelasan sesuai dengan maklumat yang ada sama beliau rahimahullah taala kemudian beliau bertanya dalam manhaj yang beliau Jalan dalam dakwah tersebut, dalam tadris. Sebagaimana yang akan kita ketahui di sini, bagaimana perkataan sareh seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya, kemudian muridnya membacakan dan menjelaskan sebagaimana yang akan insyaallah kita lewati. Dan sebelum kita melewati sarah kitab tauhid ini ada sedikit perhatian yang perlu diketahui bersama terkait dalam masalah sholat karena sebagian ikhwah tadi memberikan tambih memberikan suatu <clears throat> ya, fawaid, faedah diakai dengan masalah waktu yakni para muadzin yang ada di masjid kita ini harus memperhatikan waktu diantaranya adalah waktu fajar dan waktu zuhur ini yang dijadikan pokok pembicaraan tadi sebelum maghrib dari akhuna Imaduddin sebagian dari yang lain salat fajar ini nampaknya andan-andannya kaum muslimin yang ada di sekitar kita ini nampaknya terlalu cepat artinya masih belum masuk waktu dan sisi yang lain karena sulitnya melihat fajar yang sodik karena terganggu dari sinar lampu yang ada di daerah Gresik sehingga sulit untuk diketahui secara pasti. Tapi terlihat nampaknya terlalu apa? Terlalu masih malam. Maka bagi para madin yang ada di sini untuk adzan fajar <clears throat> tolong ditangguhkan ditangguhkan sebentar walaupun terlihat agak terlambat dari masyarakat umum cuma nggak mengapa daripada kita satu dalam kesalahan. Ini yang pertama dan madan yang kedua yaitu adalah madzan luhur Yang dijadikan pembicaraan yaitu darahnya setelah diteliti oleh Akhwana Aimat ternyata nampaknya terlalu cepat sekitar 25 menit yang telah dijalani oleh masyarakat. Jadi jam 11 lewat 30 36 atau 34 atau 35 sudah ada adzan untuk zuhur. Sementara telah diterapkan secara ukuran untuk mengetahui zawal ternyata jam sekitar jam 12 baru zawal. Maaf. Ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Imam. Maka nah, kalau itu sebenarnya ikhwah yang ada di sini juga harus diperhatikan harus memperhatikan waktu karena kalau kita adzan di luar waktu berarti kita mengizinkan kaum muslimin untuk sholat. Padahal ternyata apa? Belum masuk. Sedangkan waktu sholat termasuk sebab dari sebab-sebab saya sholat. Maka dari para bagi para muadzin yang ada di sini yang sangat banyak, ini tolong memperhatikan waktu tadi untuk tanggal apa tanggal sekitar tanggal 20 Syawal ini dan sekitarnya. Adzan duhur sekitar jam 12. Tadi saya nelpon Bu Arkom ketika di sini setelah azan. Jam berapa tadi? Tadi sana belum azan. Jam 11.55. Jam 11 jam 15 jam waktu itu katanya dia bilang, "Sudah belum?" Belum. Dia bilang, "Siapnya lima menit lagi insya Allah katanya bilang. Jadi di sini jam 11.55 saya tadi nelpon. Aku Arkom selama 5 menit, 5 menit. Dia bilang, saya tanya waktu itu dan belum? Saya bukan untuk mengetahui waktu, tapi saya sekedar tanya saja. Karena di sini sudah adzan. Saya tanya, katanya belum adzan. Sekitar 50. Kata dia bilang katanya 5 menit, 5 menit lagi insya Allah katanya dia bilang gitu. Gimana? Permasalahannya enggak itu. Permasalahannya sekarang ini kalau matahari dalam dalam posisi agak miring memang agak sulit. Cara untuk mengukurnya sebagian ikhwah yang telah berikan faedah yaitu di mana bayangan tadi berhenti itulah matahari dalam posisi apa? Baik. Pertengahan langit. Nah, setelah bergerak lagi bayangannya memanjang itu baru zawal. Jadi bayangan yang tadi agak panjang dilihat sampai memendek. Sampai memendek habis, nggak bergerak lagi. Itu namanya apa? Matahari di pertengahan langit. Kemudian setelah bergerak memanjang bayangan, bayangan tadi, itu namanya dikatakan sudah masuk baru masuk jawal. Nah, di situ dideteksi, diteliti ternyata sekitar jam 12 untuk tanggal-tanggal hari-hari ini. Dan tadi saya tanya juga sama Arkom, entah di sana memang memperhatikan waktu atau kebetulan saja saya nggak tahu dia bilang Raden belum di situ belum mungkin sebentar lagi sekitar 5 menit katanya dia bilang gitu, begitu jadi sekitar jam 12 hmm? Iya, cuma yang sekarang ini dijadikan ya makanya itu bisa jadi kebetulan saja. Saya juga tidak memastikan itu memang diukur dengan waktu atau memang cuma mengikuti orang awam saja atau mungkin terkait dalam masalah apa kemaslahatan jamaah yang ada di situ saya kurang tahu jelas tadi belum ada cuma yang jadikan kita jadikan patokan tadi penelitiannya imat katanya sekitar jam 12 jadi lebih cepat sekitar 24 menit dari waktu yang mungkin dipastikan setelah zawal sudah zawal jadi ini tolong diperhatikan Kemudian masalah yang ketiga yang perlu kita jadikan tambih perhatian di sini untuk ikhwah yang ada dalam masjid kita ini dalam sholat sunnah atau sholat fardu dalam terkaitan dalam menggunakan sutro. Sutro antara seorang yang sholat dengan sutro itu mau di sujud yang perlu kita perhatikan. Tempat sujud kita dengan sutro itu masih ada selang sekitar apa? Segini sepanjang kitab ini. Yang bisa dilewati apa? Dilewati kambing. Jadi kepalanya jatuh di sini, ini sutronya. Nah, ini sutronya, kepala jatuh di sini, di sini. Jangan dipepetkan. Kalau kepalanya dipepetkan dan ditempelkan kepada sutro, ini termasuk menjadi sunnah. Sebagian alul ilmu mengatakan batal seperti madhabnya Ibnu Hazm. Walaupun kita katakan madhab tadi madhab yang lemah, ataupun fatwa yang lemah, atau pilihan yang marjuh, tapi sesuai dengan sunnah adalah menjauh dari sutro, tempat sujud kita sekitar bisa dilewati kambing seperti mungkin sekitar inilah panjangnya. Maaf, Itu yang perlu diperhatikan. <clears throat> Demi eh? Eh? Kalau tinggi sutro, saya kenal Nasir al dalam kitabnya Talkhis salat Nabi itu satu jengkal minimal tingginya sutro. Karena ukurannya adalah pakai muakhir turahl, Muakhir rahl itu adalah buntutnya rahl. Buntut rahl itu, rahl itu adalah kalau pakai yang dipasang di kuda namanya apa? Hah? Pelana. Arabnya apa itu? Hmm? Serot, ayo Samanya surut. Nah, itu pelana. Kalau nama kalau pakai kalau yang dipasang di punggungnya unta namanya rahl. Kalau dipasang di punggungnya kuda namanya serot. Kalau punggungnya kuda namanya rahl. Nah, kata saya Nasir Al-Albani ta'ala dalam kitab beliau itu muakhirat itu adalah ujungnya rahl tadi yang dipasang di punggungnya un unta. Itu satu jengkal. Jadi segini. Kitab ini bisa dijadikan apa? Sutra. Kalau dirobohkan tidak benar. Dan hadis yang terkait dalam masalah garis tentang sutra hadisnya Ta'if. Jadi seginilah satu jengkal. Ini bisa dipakai sutra, buku, kitab-kitab kita yang kita bawa ke masjid itu kalau memang kita nggak punya sutra yang lain bisa kita dirikan seperti ini. Dulu juga ketika kita salat di masjid di Darul Hadis di Mekah ketika sama Syekh Muhammad Ali Adam. Nah, sebagian ikhwah dari Maghrib salat pakai buku dirobohkan begini. Ditegur beliau, itu harus didirikan gitu. Jadi buku pun sudah cukup sebagai sut sutra buku-buku yang kita pelajari waktu itu buku seperti buku Fathul Bari ya semisalnya lebih banyak sedikit segini. <clears throat> Baik. Salah itu tiga perkara yang perlu dijadikan masalah uh, perlu jadikan apa perhatian untuk dalam masalah sholat kita baik waktunya ataupun tentang hal sutra ataupun tempatnya seorang berdiri dalam sholat harus diukur dengan posisi yang sekiranya tempat sujudnya itu bisa dilewati kambing. Mungkin sekitar satu kitab ini antara mau sujud wah sutro. <clears throat> Baik. Hmm? Ya, kemarin sudah saya bilang sama Pak Dadang karena beliau yang andan subuh ini hari-hari ini sering beliau andan saya bilang agak mundur sedikit. Dua malam yang lalu saya saya bilang sama Pak Dadang supaya diudur tapi ya nampaknya kurang ya bisa diperkirakan saja dan yang lebih pas lagi kita pesan sama Pak Heri Pak Heri kan biasanya melaut di waktu pagi tolong minta kepastian bagaimana fajar yang sodik dilihat di laut dan nanti dilihat jamnya jam berapa kira-kira fajar sodik itu kalau sekiranya nanti memang setengah lima untuk tanggal-tanggal yang sekarang ini kita ada di dalam tanggal-tanggal ini terolah tanggal 20 Syawal sampai dan sekitarnya itu kalau memang setengah lima ya berarti kita bisa bikin patokan maju mundurnya setengah lima. Gimana Pak Eri? Sudah pernah dipraktekan Hmm? terus ketika antum masuk jam berapa? Masuk ke laut. Setelah subuh baru masuk. Makanya kalau bisa mungkin melalui sebagian orang yang antum kenal di sana yang dipercaya. Yang biasa me, tentunya orang orang-orang yang melaut itu lebih paham tentang <clears throat> posisi waktu karena mereka kalau nggak tahu waktu dengan menggunakan bintang dan semisalnya mereka akan tersesat nggak bisa pulang ya kan Nah, dan mereka para pelaut lebih tahu jam sekian jam sekian itu pakai bintang bisa memer, bisa menentukan ini sudah sebelum lewat apa lewat lewat apa lewat jam 12 atau sebelum, sebelum jam 12 itu bisa menggunakan bintang tanpa pakai jam. <clears throat> Bahkan orang-orang tua kita dulu tahu. Jadi ketika di sawah tanpa jam tahu iki jam luruh jam biji. Nah, itu sudah tahu. Kenapa? Karena menggunakan apa? Bintang. Bintang yang bergerak di langit itu untuk mengetahui waktu. Maka itu Pak Heri supaya apa? Mengambil apa itu? Kesempatan bagaimana untuk mengetahui waktu subuh kalau memang bisa. Kalau enggak ya nanti kita pergi sendiri ke laut sana, Sedayu dan sekitarnya sebelum subuh berangkat dan nanti memperhatikan kapan pacar sodik. <clears throat> Taib. Hmm? Hmm. <laughs> Makanya itulah, kalau menurut teori sangat gamblang. Teorinya gamblang. Dalam kitab yang diterangkan oleh alul ilm sangat jelas sekali, tapi ketika praktek di lapangan itu kesulitan. Nah ini itu yang repot. Maka nah, kalau itu untuk itu apa kita jadi apa penasaran bagaimana cara melihat secara langsung kalau kita nanti kalau bisa ya mungkin malam ini kita ke laut nanti jam-jam tiga -jam gitu. Eh? Belum bisa di situ di. Oh. Ya nanti kita minta bantuan sebagai ikhwah yang mungkin bisa. Kalau nggak malam ini mungkin ya mungkin kita apa bikin janjian waktu gitu. Nah ya, kalau kita, kita masuk ke tengah saya nggak berani nanti mabuk pula. Ya yang mampu, yang Pak Eri lah, insyaallah Pak Eri sebagai anu tujuh jalan kita. Tapi insyaallah kita tinggalkan dulu. Sekarang kita masuk dalam permasalahan. yakni kitab kita ini yang akan kita baca. Ini gimana enaknya melalui mana ini? Ini makin banyak-banyak. Hmm? Mungkin melalui ada yang sepuluh gimana? Eh? Mukadimatul mu Al-Mu'tani bil kitab. Nah, panjang. Taib. Sepuluh halaman? Uh. Tar banyak terjemah enggak usah terjemahnya. Enggak usah ya. Hmm? Panjang memang ini. Zawziatuhu wa akibuhu, wa wafatuhu, wa warata'uhu. Wa warata apa? Warata'uhu. Wafatuhu. Gimana ikhwah ini dibaca apanya nama kedimanya atau enggak? Hah? Apa? Mukadimah yang mana? Hah? Halaman? Halaman 10. Sampai tadi dibaca. Hmm? Iya, iya, iya. Tadi jaga akhir, Halaman 10 ganti dilewati. Bagi yang belum punya kitab, ya upaya supaya punya kitab. Dan kitab ini insya Allah kitab yang lebih kita butuhkan daripada benda-benda lain seperti mungkin ban sepeda motor, sepeda motor atau spion atau yang lain. Atau jendela, rumah, dan misalnya ini lebih kita butuhkan kitab ini insya Allah. <clears throat> Ayo dibaca. Ayo, siapa yang baca? Muka Mukadimah halaman 10. Ayo. Mus'ab. Saya jazakallah jalan. Insyaallah kita membaca dari halaman ke-10 tolong diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim Muqaddimatul Mu'tani bil Kitab Muqaddimah Al-Mu'tani Apa makna Al-Mu'tani? Dari kata i'tana tani, fawal mu'tani yakni yang memiliki kepedulian dengan kitab ini. Iktina, open, perhatian, dan semisalnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ila yaumiddin amma ba'd. Fadha syarah kitab tauhid min sahih Bukhari. Ini adalah syarah atau penjelasan untuk kitab tauhid yang diambil dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang disebut dengan kitab yang paling tersahih setelah Al-Qur'an. Di sana dimuat kitab tauhid. yani yang paling terakhir. Beberapa kitab, ada kitab Tuhara, ada kitab apa? Kitab Salat, kitab Siam, ya kan? dan yang lainnya kitabul jihad kemudian terakhir kitab tauhid <clears throat> Sarah ini li samahati syekhina al-imam al-lama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah penjelasan tentang kitab tauhid yang diambil dari Sahih Bukhari ini adalah punyanya syekhina samahat syekh apa makna samaha yang mulia syekh kami al-imam al-lama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala. Wa kana dalika durusan alqaha samahatu rahimahullah fi jami' fi jami' al-Imam Turki bin Abdullah. Jadi daras ini atau sarah ini dulunya adalah daras-darasnya beliau yang beliau sampaikan di Jami' al-Imam Turki bin Abdullah. Apa mana jami'? Maksudnya mas masjid. Masjid Imam Turki bin Abdullah. Jami Al-Kabir, masjid besar. Firyat yang ada di kota Riyadh di ibu kota negeri Saudi Arabia. Am Al Farbami awatisah pada tahun 1409. Kalau tahun ini masai berapa? Tahun berapa itu? 1989. Ya toh? Hah? Iya. 1000 989. Ya tak enggak? Ya tak? Hah? Hah? Kalau tahun Masehi 1989. Ya. nah ya. Kalau tahun Hijriahnya 1409 dengan sekarang berapa tahun? 30 tahun yang lalu. Jadi sebelum meninggalnya beliau 10 tahun, atau 9 tahun. 9 tahun sebelum meninggal. <clears throat> Fi darsil fajr, yakni daras pagi setelah subuh. ini Jalilah ini Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi wa Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim hafizahumullah. Yakni darasnya beliau itu yang membaca kitab Sahih Bukhari ini, kitab tauhid adalah bacaannya dua syekh yang mulia Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi dan Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim Abdul Ta'ala dua Syekh. Jadi muridnya Syekh bin Bas yang membacakan kitab tauhid ini adalah dua Syekh ini. Abdul Aziz Ar-Rajihi sama Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim ini dua orang ini. Dan kita telah lewati dalam daras apa syarah Nawakidul Islam juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang dinukil di sana dari pertanyaannya Syekh Abdul Aziz ini. Abdul Aziz ar ini. Jadi beberapa pertanyaan yang dimuat dalam kitab tersebut banyak dari pertanyaan beliau. <clears throat> Wa wa nafisun jiddan. Muli'a bidurur wal fawaid wa takrirat al-ilmiyah daqiqa li samahati rahimallahu taala fi bayani aqidati ahlussunnah wal jamaah. perut alal mukhalifin. Sarah ini adalah sarah yang nafis dan yang sangat berharga. Mulia terpenuhi dengan duror mutiara-mutiara perkataan beliau dan beberapa fawaid, faedah-faedah dan takrirat ilmiah yakni perkara-perkara ilmiah yang ditakdirkan yang ditetapkan oleh beliau yang sangat jeli dalam menjelaskan akidahnya alusunnah wal jamaah dan bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi akidahnya ahlusunnah wal jamaah. al an laqad amal maula jalla wa ala alayya. Alayya alaman siapa? Muhammad bin Abkar. Abkar, Abkar. Abkar namanya Muhammad bin Abkar. Hmm. Eh tanabihi wa asrafa ala tabihi Muhammad bin Abkar bin Abdurrahim Al-Qur'ani. Al-Qur'ani. Fa'ain. Walakat an'ama al-maula jalla wa ala. Dan sungguh Allah Maula itu Allah maksudnya. Al Maula maksudnya Allah. Jalla Telah memberikan nikmat atas aku, atas saya. An hayya ali syaraf al-i'tina bihada syarah al adim wa i'dadahu ba'da akhdil idn min muassasati Syekh Abdul Aziz bin Bas Al-Khairiyah jazallahu al-qa'imina 'alaiha al-jaza al-awfa. Yakni Syekh ini, Syekh Muhammad bin Abu ini, Abdullah Ta'ala, merasa mendapatkan nikmat dari Allah yang sangat besar. Berupa yaitu Allah memberikan suatu tahiyah. Apa itu? Dorongan ataupun <clears throat> Digerakkan hayya ayu hayyu tahyi'ah disiapkan. Allah memberikan nikmat berupa Allah menyiapkan bagi beliau, bagi dirinya keutamaan, kemuliaan iktinak, kemuliaan mengopeni dengan sarah ini, sarah yang agung ini dan mempersiapkan sehingga wujud berupa kita satu jilid ini setelah mengambil izin dari muasasa Syekh. Jadi beliau Syekh punya muasasa Gitu kan? Ini kalimat yang harus diperhatikan. Setelah mendapatkan izin dari muasasanya Syekh bin Abdul Aziz bin Bas, muasasa Al-Khairiyah. Semoga Allah membalas balasan yang paling sempurna bagi orang-orang yang mengurusi muasasah tersebut. Nah, sekarang apa ini muasasah yang dimaksud di sini yang sering dikomentari tentang muasasah muasasah hizbiyah dan bid'iyah? <clears throat> Mereka banyak menyinggung tentang muasasanya Syekh Ibn Utsaimin dan musanya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Bagaimana kalian mentahdir memberikan peringatan benci dengan muasasa, sedangkan Syekh bin Bas Syekh bin punya muasasa. Jawabannya telah dijawab oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam kitabnya Qamul Mu'anid. Wajadul Hakid Hasid. <clears throat> Dan ini jawaban ini Jarang orang mendapatkannya. Nanti kalau nggak tahu, paling bingung bagaimana menjawabnya. Kalau antum nggak tahu gimana menjawabnya. Sedangkan ini juga namanya muasasa. Dan kita sekarang ini nggak suka dengan muasasa, bahkan mengatakan muasasa termasuk muhdasat. Terus bagaimana jawabannya? Nah, bagaimana seandainya kalau saya mobil nggak menjawab, bagaimana jawabnya? Hah? Gimana kira-kira? Eh, kalian bisa jawab? Eh? Nah, terus agaknya apa yang mana yang, apa yang membedakan? Eh? Terus sisi pembedaannya bagaimana? Muasasah khairiyah Kata beliau Syekh Mukbil rahmat ta'ala, muasasanya Syekh bin Bas, Syekh bin Usaimin, muasasa yang tidak <clears throat> ada hizbiyah di dalamnya. Benar-benar memang khairiyah. Muasasa khairiyah memang benar-benar khairiyah. Artinya, benar-benar memang muasasa tadi adalah kepentingan kaum muslimin untuk kepentingan kaum muslimin yang membutuhkan selama mereka dalam kondisi kaum muslimin. Kalau muasasa sekarang yang ada di belahan bumi ini, mayoritasnya adalah muasasa yang di situ hizbiyah. Kenapa? Orang yang nggak punya wala kepada muasasa tersebut tidak akan dibantu walaupun itu duitnya kaum muslimin. Nah itu. Ini kalau tidak ada yang lain seperti antaranya apa? Adanya bayat, adanya demokrasi dan yang semisalnya dalam muasasa tersebut. Makanya Syekh Mubin taala ketika beliau memperingatkan dari sisi Jum'iyah dan Jum'iyah, Jum'iyah dan masa itu sama saja. Dia beliau bilang saya tidak memberikan tahdir tentang Jum'iyah secara umum. Nah, kan? Ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita nggak memperhatikan, kita nggak akan bisa menjawab. Dan tolong antum baca dalam kitab Kamul Mu'anid. <clears throat> Jadi yang dimaksud dengan muasasa ataupun jum'iyah yang ditahdir oleh alul ilmu adalah jum'iyah hisbiyah. Hizbiyah Hizbiyah ini mereka mengumpulkan uang melalui dengan dengan apa dengan dengan kendaraan jum'iyah ini, organisasi ataupun muasasa. Kemudian nanti untuk kepentingan apa? Kepentingan kelompoknya. Walaupun ahlu sunnah, walaupun data sunnah selama tidak mendukung mereka, tidak akan dapat kebagian duitnya muasasa tadi. Padahal dinamai dengan muasasa khairi, khairiyah. Artinya apa? Uang yang masuk dari kaum muslimin masuk dalam muasasa mereka kepentingannya apa? Untuk memperbesar hisbianya mereka, taksub dan fanatik kepada mereka. Kalau enggak, enggak dikasih. Padahal kaum muslimin yang lain punya hak. Mabum. Nah, dari sini terbedakan antara muasasa ataupun jumia yang sering dikomentari alul ilm dan jumia yang tadi dinisbatkan kepada Syekh bin Bas atau Syekh Ibnu Utsaimin dan yang semisalnya. Maka jawaban yang pas adalah tadi, maksudnya Syekh bin Bas dan Syekh bin dan yang semisalnya tidak ada unsur hisbianya. Nah sekarang ini muasasa muasasa muasasa penyandang dana yang ada di belahan bumi ini rata-rata adalah unsur hisbiyah. Sebagaimana yang dulu sering kita sebut adalah muasasa apa? as yang ada di Jakarta. Cabang dari muasasa yang ada di Saudi Arabia. dari di Indonesia juga bercabang di mana-mana. Demikian. Mereka menggunakan duitnya kaum muslimin atau mereka sebagai biru, duitnya kaum muslimin. Mereka pada pasnya apa bi? Biru. Tahu biru? Hah? Biru itu apa? Hah? Penyalur. Ayo. Nah, iya. Biru ataupun penyalur. Penyalur dana khairiyah tadi. Ini kalau nanti tidak sesuai dengan mandatnya mereka, maka akan dipenggal, nggak dikasih dikasih sekali dua kali tiga kali kalau sekiranya nanti nggak bisa di nggak bisa di apa di setting dengan saya mereka dipotong sebagaimana dulu terjadi dalam Al Furqan bertahun-tahun bertahun-tahun disuplai dari Asofa nah sementara kok terlihat di sana kurang loyal terhadap muasas tersebut maka di dipotong eh? diimbar diimbarku nah itu bahasanya bahasa Amerika diimbarku Mafhum? Dari situlah terlihat bahwasanya muasa yang mereka sebut dengan muasa khairiyah ini adalah namanya saja khairiyah tapi bukan khairiyah tapi apa sayyi'ah. Hisbiyah. Nah. <clears throat> Maka seorang ustaz seperti Onorofik dan yang semisalnya karena sudah dikucuri dana maka maunya apa distir dari sana. Distir dari para tadi para bi biru tadi. Bukan duitnya mereka, duitnya kaum muslimin. Mereka cuma apa? Penya, penyalur atau biru Tapi karena kemampuan untuk mengkondisikan uang tadi, siapapun yang membutuhkan dananya kaum muslimin tadi akan di disetir sesuai dengan kemauan para bi para bi biru. Nah, Bu. Nah itu. Antum tahu biru? Seperti birokrasi itu biru birokrasi. Apa birokrasi namanya apa? Penyalur apa? Penyalur kera kerasi. Nah, birokrasi. Hmm. Jadi kenapa kita singgung di sini? Karena kitab ini kita baca untuk kita lewati untuk apa mengetahui tentang masalah tauhid. Sementara ternyata apa? yang mengopeni, yang mengurusi syarah ini sehingga menjadi sebuah kitab satu jilid ini katanya apa minta izin dari muasasanya Syekh bin Abdul Aziz, muasasanya Abdul Aziz bin Bas Al Khairiyah. Jadi kita harus tahu tentang mana muasasa yang dimiliki oleh beliau. Dan ini nggak pernah saya singgung, berkali-kali saya baca dalam kitab tersebut tapi nggak pernah saya sebutkan, ya kan? Kenapa kok Syekh bin Bas punya muasasa, Ibnu punya muasasah? Nah, kenapa kok yang kita nggak pernah kita sebutkan karena karena apa? Nggak begitu penting bagi kita. Tapi karena sekarang kita lewat, maka kita sebutkan. Dan itu baca di sana dalam Kamul Mu'anid. Baik. <clears throat> Wa kuntu mimman an'amallahu alaihim bit apa? Fi tatalmud tatal madza tatal madu tatal mudan. Fi tatalmud ala samahati syekh rahimallahu taala mundu am alaf wa arba'a wa khamsa ila an ila wafatihi rahimallahu taala. Dan saya kata beliau ini, saya siapa Muhammad bin Abkar tadi, termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dengan menjadi murid. Muridnya Syekh bin Bas semenjak tahun 1405 sampai meninggalnya beliau rahmatullah pada tahun 14 tahun. Jadi yang mengopeni sarah ini sehingga terbentuk sebuah kitab satu jilid ini pernah menjadi muridnya Syekh bin Bas selama 14 tahun. Ya kan? Sebagaimana perkataannya Imam Syafi'i kemarin apa? Awal sohbatu ustadin batulu zamanin. Jadi ya akhilan tanala ilma illa bisittatin nah, hirsun wasdihatun wa zakaun wa bulghatun wa sohbatusan batulu zamanin. Nah itu. Semangat sungguh-sungguh ambisi sungguh-sungguh kecerdasan juga bul bulgo bulgo itu apa adanya. Orang kok bekal. Maksudnya gue apa? Ya wis mangan-mangan saite, kelambi rusuh-rusuh pun gak masalah, baju kotor-kotor pun ya sandal pun agak pedot-pedot disambung lagi. Itu namanya apa? bul bulgo Orang kok serba jreng. Uang masuknya 30 juta. <laughs> Rekreasinya ke Saudi Arabia. Bukan itu. Bukan seperti apa punyanya apa? Zainal Nyal Abidin yang pernah diundang ke Masjid Jawa Barat ini berapa lama waktu yang lama? Waktu yang lalu. Yang katanya apa? Uang masuknya sekolah dia 30 juta. Nah. Berapa? 30 juta. Nah, itu. tapi Berarti mengambil ilmu dari seorang alim itu tengok di sini 14 tahun. Antum sekarang umur berapa? Alfan. 18. Jadi Kait cilik umur petang tahun sampai saat milik saya jadi murid wong situ. Nah. <clears throat> kanak-kanak sejak apa? Sejak playgroup. <laughs> Taib. Wala wali ahamiyati hadha syarah wa hazatil umma ila ikhrajihi madbu'an liya umman naf'u ba'bihi watak ah? watak mulul watak mulal faidatu wa yasula ruju'u ila masailihi kumtu bitahwili masmu'ihi ila maktubin minal asyrita as-sam'iyah wa muqabalatil maktub bil masmu' nah, wa takhrisil ahadis Fama min sawabin fa minallahi wahdahu wa makana min naqsin aw khata'in fa minni wa minas syaitan wa rahimallahu man wajada khalalan penebahani alaihi alal, alal barid elektroni li islahihi. Karena pentingnya sarah ini dan butuhnya umat kepada sarah ini untuk di apa? Butuhnya umat supaya sarah ini terbentuk menjadi kitab ya kan? Supaya manfaatnya menyebar dan faedahnya juga sempurna dan gampang untuk dirujuk kepada masalah-masalahnya atau poin-poinnya maka saya melaksanakan nah, mengerjakan memindahkan yang dulu sarahnya bentuk rekaman kepada sebuah tulisan dari kaset-kaset yang terdengar, yang apa, yang kaset-kaset yang sami ya kaset apa, kaset-kaset yang seterekaman dan juga adanya mukabar apa mukabar itu perbandingan antara yang telah ditulis dengan didengar setelah ditulis didengarkan lagi diulang setelah ditulis kan kemudian didengarkan ulang dan juga mengeluarkan apa? Dalam arti me mengeluarkan hadis-hadis, artinya apa? Memberikan rujukan hadis yang ada dalam sarah beliau ini. Maka mana yang sifatnya itu justru dari ada dari perbuatan yang saya lakukan ini benar, maka dari Allah tak murni dan kalau memang di sana ada kekurangan dan kesalahan, maka ini adalah murni dari saya dan dari syaitan dan semoga Allah merahmati dan Allah semoga Allah merahmati orang yang mendapati celah-celah kesalahan dalam apa yang saya lakukan ini kemudian berikan perhatian atas apa yang didapati melalui apa? Melalui www punyanya beliau. Nah, apa? Email nah, itu www itu. www Abu Muslim Semarang. Maaf, <clears throat> Barit elektronik melalui www itu loh. Melalui apa? Ewa. Nah, Jadi maksudnya orang yang mendapati kesalahan dalam apa yang beliau kerjakan ini kemudian memberikan perhatian, memberikan tambi atas kesalahan tersebut, tolong disampaikan melalui email beliau. Muhammad bin Abakar ini. <clears throat> Wa jazakallahu samahata syaikhina al-Jajal awfa ala sarhi al-Qayyim li hadzal kitab al-Adim. Wa rahimallahu al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari ala ta'lifi Sahih Sahih Bukhari. Wasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyan fa'a bihada syarah al-mubarak kama nafa'a bi aslihi. Wa min al ilm nafi' alladhi yajri ajruhu li sama'ati syekh bi qabrihi wa yaja'alahu fi mizani hasanatihi wa mizani hasanati man sajjalahu wa akhrajahu wa nasarahu. Wa yarzuqana al-ikhlasa fil qawl wal amal innahu khairun mas'ulin wa innahu khairu mas'ulin wa akramu ma'mulin. Baik. Semoga Allah membalas sama atau sehina ini sah kami yang mulia dengan balasan yang sangat sempurna atas sarah beliau yang sangat berharga ini yang sangat mulia <clears throat> dalam kitab yang agung ini dan semoga juga Allah merahmati Al Muhammad bin Ismail Al Bukhari atas karya beliau yakni berupa tulisan Sahih Bukhari dan saya, saya juga minta kepada Allah SWT supaya memberikan manfaat dengan sarah ini, sarah yang mubarak ini sebagaimana memberikan manfaat kepada aslinya. Dan semoga Allah menjadikan Sarah ini termasuk ilmu yang bermanfaat yang pahalanya terus mengalir untuk Syekh bin Bas dalam kuburannya dan semoga menjadikan amalan ini dalam timbangan kebaikan beliau dan timbangan kebaikan orang-orang yang merekam sarahnya Syekh bin Bas dan mengeluarkannya dan menyebarkannya. Dan semoga Allah juga memberikan rezeki kepada kami dengan rezeki yang ikhlas dalam kaul dan amal. Sesungguhnya Allah adalah khairul mas'ul, sebaik-baik yang diminta dan semulia-mulia yang diharap. Baik. Wa bi khitami hadza taqdim ataqaddamu bi syukur al jazil wal irfan wal jamil li samati walidina Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Syekh Mufti al Amal Mamlaka wa Rais al Hayatul Kibar Ulama wa Idaratul Fuhus al Ilmiyah wal Ifta' li israfi al mubasir ala ikhraji ilmi samahati Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Tapi insyaallah sampai sini dulu kita cukupkan dan untuk selanjutnya langsung kita baca dalam apa? bab pada halaman berapa? Halaman 25, ya. Nah, salah pertemuan yang akan datang langsung masuk dalam halaman 25. <clears throat> Adapun beberapa perkara yang terkait dengan apa biografinya saya bin Bas ini insyaallah dibaca masing-masing saja dan ini langsung kepada apa inti permasalahan. Alhamdulillah